102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Wahai yang maha menatap Wahai yang maha dekat Wahai yang menggenggam setiap hati Ya muqallibal kulub Wahai yang membulak balik hati Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang kau sukai Engkau berkahi Engkau buka hati yang tertutup Engkau singkap hati yang terhijab Engkau cahayai hati yang gelap Engkau lembutkan hati yang membatu Engkau sembuhkan hati-hati yang berpenyakit Bahkan engkau hidupkan hati yang telah mati Engkau lah penguasa setiap hati ya Allah Amin ya Rabbal Alamin Kita simak ada dua hadis tentang keutamaan berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى dari Abu Darda radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bertanya para sahabat, bertanya kepada para sahabat, "Sukakah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik amal kalian yang paling suci dalam pandangan Allah, yang lebih meninggikan derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah?" dan lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh kalian lalu kalian penggal leher mereka atau mereka yang memenggal leher kalian? Para sahabat menjawab, silahkan ya Rasulullah beritahukan kepada kami. Beliau bersabda, yaitu zikrullah, mengingat Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Muaz radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang telah bertanya kepada beliau, jihad manakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, jihad orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Orang itu bertanya lagi, puasa manakah yang paling banyak pahalanya, yang lebih besar pahalanya? Beliau menjawab, puasa orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kami tentang salat, zakat, haji, juga sedekah dan semuanya dengan pernyataan yang sama bahwa yang paling besar pahalanya adalah seseorang yang paling banyak berzikirnya kepada Allah. Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Umar, "Wahai Abu Hafs, orang-orang yang banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah telah membawa seluruh kebaikan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Memang benar." Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita ingin tahu siapakah orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat oleh Allah. Siapakah orang yang paling banyak diingat oleh Allah? Dialah yang paling banyak ingat kepada Allah. Fadzkuruni adzkurkum maka karena kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Semakin banyak kita mengingat Allah, jauh lebih banyak lagi Allah mengingat kita. Siapapun yang paling banyak diingat Allah secara spesial, dialah para kekasih Allah. Maka derajat ketakwaan seseorang sebetulnya adalah bisa diukur dari tingkat bagaimana hatinya tidak lepas dari Allah semakin rapat waktu demi waktu terkait saja kepada Allah itu semakin bersih semakin tinggi derajatnya lebih baik dari menafkahkan emas dan perak lebih baik daripada pertempuran membunuh dan terbunuh di jalan Allah itulah zikrullah ta'ala oleh karena itu saudaraku sekalian jangan menganggap enteng orang-orang yang hatinya terpaut terus kepada Allah walaupun dia amalnya masih standar tapi hatinya senantiasa terpaut kepada Allah itu sudah derajatnya tinggi karena akan dibimbing oleh Allah sehingga bisa menyempurnakan amalnya jihad yang terbaik jihad yang paling banyak zikirnya artinya pertempuran terbaik bukan yang paling banyak tembakannya bukan yang paling bersimbah keringat dan darah tapi yang paling banyak zikirnya Sholat terbaik adalah sholat yang paling banyak ingat pada Allahnya. Barusan sholat isya, siapa yang sholat isya terbaik? Yang paling banyak zikirnya. Karena boleh jadi barusan isyanya sama, tapi tingkat zikirnya berbeda. Ada yang ingat waktu niat, selebihnya ingat lagi baru salam. Ada yang Fatihah hanya senang kepada suara imam belum ingat kepada yang menciptakan suara siapakah yang hajinya yang saumnya paling baik yang paling banyak zikrul kepada Allah selama saum berapa banyak hatinya nyantel kepada Allah sama haji juga haji yang paling mabrur adalah haji yang paling terkait hatinya kepada Allah. Ini penting karena kebahagiaan itu adalah justru pada dua perkara ketika kita diberikan kepatuhan kepada Allah dan hati kepasrahan lahir patuh hati pasrah hanya kepada Allah Nah, saudaraku, Masya Allah ini Sekarang kita harus periksa nih Hati kita ini siapa Apa yang paling banyak Bersemayam di dalam hati Semacam Biasanya makhluk Kalau orang jatuh cinta Nah, dia akan lama bersemayam di hati. Di mana-mana ada dia. Bangun tidur, buka SMS, dia yang dicari. Di WC saya tidak boleh ceritakan. Makan, minum, pergi sana sini, dia dia hati-hati nih. Hati-hati ini bisa memalingkan dari Allah. Kalau Allah tidak suka, diambil nanti yang dicintainya supaya tidak mencuri hati ini dari Allah. Bisa makhluk yang paling ada yang diilahkan tuh ada cirinya. Satu adalah yang paling menjadi pusat perhatian. Terus kesana terus yang diilahkan tuh. Yang kedua adalah yang paling dicintai sehingga mau berkorban untuknya. Yang ketiga cirinya yang paling diharapkan sehingga jadi tumpuan harapannya. Yang keempat paling ditakuti sehingga kita sangat takut oleh kemarahannya. Takut oleh hukumannya. Nah, kalau yang jadi pusat perhatian, tumpahnya cinta, pusat harapan dan yang ditakuti selain Allah dia tidak akan bahagia bohong bahagia karena cinta ke makhluk hmm. nehi nehi artinya apa tidak hmm. maaf hadirin saya ikut-ikutan sambil tidak yakin artinya Jangan Jangan andalkan cinta kepada makhluk Untuk bahagia Justru Terlalu cinta kepada makhluk Sumber sengsara Bahagianya semu Deritanya yang banyak Cemburunya Dengkinya Cemasnya Hah Berbahagialah bagi para remaja yang tidak punya pacar. Bukan jomblo. Tapi karunia Allah. Karena punya pacar itu boros waktu. Benar? Ini kok ngangguknya dijiwai sekali ya Punya pacar itu boros pikiran, benar? <laughs> padahal nggak mau ngangguk sekarang ditahan boros pulsa benar nggak apa ngangguk saudara ditahan ya takut ketahuan punya pacar punya pacar itu boros dosa kalau tidak hati-hati ah masya Allah ayo tahu caranya supaya tidak terlalu cinta kepada makhluk mudah bagi Allah untuk memalingkan hati yang dicintai sekarang suka kepada saudara hey, <laughs> eh, pulang dari sini dibalikan hatinya jadi enak luar biasa mudah kamu teh gimana kemarin cinta sama saya sekarang enak itu adanya nggak tahu gimana mual aja lihat kamu tuh nggak ada menariknya sama sekali kemarin memang rada menarik sekarang sirna tak berbekas wah kamu ingkar janji emang janji saya nggak bisa dipegang tentang cinta ini enggak nggak tahu gimana enak aja ini aja mulai enak nih lihat saudara ini ya gimana kalau Allah ngebalikin hati jadi nggak suka mau dibalikin lagi dengan dicekik dibanting gak ngepek ini asli hadirin yang ngebulak balik hati itu Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak bisa menjangkau hati orang makanya hati-hati bagi orang yang jatuh cinta ke makhluk itu biang derita kalau tidak proporsional jadi bagaimana harusnya kalau cinta ke makhluk gini ke Allah dulu poleng nanti Allah yang menyimpan di hati kita tempat yang wajar untuk mencintai makhluk Allah yang menempatkan bukan kita yang ngacak kalau kita sibuk mencintai orang yang kita sukai tapi tidak ingat Allah sehingga dia mendominasi, dia menghabiskan tempat Allah di hati kita, nggak ada bahagianya. Hakul yakin. Jadi kalau ada orang menikah tanpa cinta dulu, gak apa-apa. Ini dua-dua para pecinta Allah. Istiqoroh. Tanpa kenal banyak, dijodohkan oleh ustadz misalkan. Percaya ustadznya tidak punya keinginan selain kebaikan. Istiqoroh tiga-tiganya cocok, der. Walaupun baru pertemukan Allah mudah ngasih cinta. Tapi kan harus perkenalan kuno. Yang asli mah istiqoroh. Boleh ada syariat melihat. ya Tapi bagi orang yang yakin Allah memilihkan beda lagi makomnya. Allah yang cukupi. Pacaran bertahun-tahun enggak ngepek. Selain dosa kalau Allah mau batal, batal sudah. Kalau Allah tidak menghendaki jodoh, pasti tidak. Walaupun adu gelajar tinggal dia saja yang adu adugan Dan nah, Allah mah sesuai dengan kehendaknya. Makanya perhatikan bagi yang belum nikah, yang sudah nikah, terutama bagi yang mau berkedudukan di sisi Allah. Hati-hati. Jadi bagaimana caranya? Ingat makhluk, segera ingat kepada penggenggam makhluk. Ingat dia, ingat dia pencipta dia. Ingat Allah lagi, ingat. Jadi nanti sebentar Allahnya yang lama. Nah, kalau hati sudah terdominasi oleh Allah, Allah yang jadi pusat perhatiannya, pusat pikirannya, masya Allah, tenang. Ini makhluk. Apa? Tikus? Harus ingat Allah. Hmm? Hati-hati jangan dikesenikan ya. Saya juga ingat ke Allah, tapi tetap saja yang gak mau ada tikus ke sini. Apa deh di atas tikus? Ya. Sudahlah, jarang-jarang pengajian ada tikus ya. Kenapa Allah ngirim tikus ke sini? Pertama, ya untuk menghibur kita, <laughs> Ini tidak ada yang tenang begini hadirin. Terutama yang pakai sarung tenang ya. <laughs> Ustaz Fuad, ayo lawan. <laughs> Semuanya nggak ada yang berdua. Atau lelaki Hah? masa semuanya berdiri begini jadi ingat kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ya sedang ceramah ular jatuh untung tikus aman aman siapa yang berhasil megang oh alhamdulillah ah, terbukti ya gini gini dengar Saya baru tahu lelaki yang ada tengah lebih histeris daripada akhwat. Hakul yakin dengar, dengar. Ini bukan kebetulan. Ini takdir Allah. Allah melepaskan tikus dari atas akhwat ribut sedikit tidak terlalu histeris dibanding ikhwan ya nggak lo dari atas dilempar oleh akhwat <laughs> Masya Allah Sudahlah mudah-mudahan Kita jadi tahu bahwa kita teh masih takut oleh tikus ya kan Emang Iwan kelihatannya gagah-gagah barusan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tikus bertasbih kepada Allah ya. Memang didesain oleh Allah agak menjijikan begitu. Yang kurang barusan kita kurang zikir ya kan. Jarang a'udzu bi kalimatillahi tammati min Harusnya begitu ini mau loncat wow sih ah, tikus loncat <laughs> sana ini yang otot kawat juga lah tikus Masya Allah silakan tafakuri sajalah hikmah tapi jangan biarkan mata lihat tikus hanya ke tikusnya saja harus ke Allahnya tikus nggak bisa menciptakan dirinya sendiri ibu tikus tidak bisa dia sempurna badannya, kumisnya, gerakannya, maha suci Allah. Ya. Dahlah, akui saja kelemahan diri kita. Ya. Mau push up tiap hari, panco, nah, enggak ngepek ya. Tetap saja ada tikus mau gorowok lari. Hari ini Allah memperlihatkan ya. Harusnya tenang, duduk, jalan ke kaki kerwak gitu Mana mana mana gak usah begitu ya. Lain kali tenang ya. Saya juga mikir kalau naik ke meja ini hadirin ya. <laughs> Tapi Allah melindungi saya ya. Alhamdulillah, masya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Baik kita lanjutkan fokus perhatian ada yang jadi fokusnya tuh harta bisnis terus uang uang uang bisnis bisnis ada itu pagi bangun tidur uang berangkat demi uang capek uang berkeringat uang tapi tidak sampai nyambung kepada yang membagikan uang itu capek tuh. pasti tidak bahagia dan uangnya jadi sumber masalah sumber pertengkaran sumber sakit hati sumber kegelisahan sumber kemarahan karena dia tidak terkait ke Allah bukan tidak boleh kita punya uang boleh memang Allah ciptakan uang di dunia ini bagian dari amal soleh kalau niat dan caranya benar Sebetulnya kalau bisnis kita ingat uang, keperluan untuk bayar ini, bayar hutang, bayar gaji, bayar sekolah. Jangan terlalu lama di uangnya. Ingat kepada Allah, pembagi rizki. Mau pensiun, gaji kecil, ya sudah tidak apa-apa. Gaji kecil, yang penting kan penghasilan cukup. Allah yang tahu keperluan kita. Tapi kalau nyangkut hanya digaji, mikir hanya digaji, pasti stres. Dia tidak mikir, lebih banyak orang yang tidak jelas gajinya dan cukup makan, punya anak, berteduh, benar? Padahal gaji tidak jelas sama sekali. Ini wajah-wajah ini wajah-wajah belum gajian yang benar hadirin. Hati-hati nih. Pebisnis pekerja apalagi yang mau punya jabatan pilkada tenang ada Allah yang ngatur sambil ikut pilkada kalau memang mau ikut sambil istiqoroh di Bandung eh, Jawa Barat ini sekarang sedang ada mau pilkada ya saya baru dapat keterangan tentang pilkada Jawa Barat saya kurang begitu memperhatikan ya Ternyata katanya ini saya minta maaf, perlu saya ceritakan. Banyaknya calon-calon gubernur wagub ini perwakilan dari pabrik obat. Ada perwakilan bodrek, ada perwakilan obat kuat ya, kan? kuku bima, ada perwakilan dari Proma. Jadi kepada masyarakat Jawa Barat yang mau milih sesuaikan dengan penyakit saudara. Ini menyimpang hadirin. Kalau sering sakit kepala, ya pilih siapa tuh Pak siapa Pak Dede ya, ya. Kalau rada lemes-lemes kurang bergairah, kurang semangat atau yang siapa? Oneng. Ya. Kalau orang yang rada gembung perutnya eh, nggak uh, enak makan atau pilih Pak. Jadi mitbat ya, saya kurang apal. Tapi bagi yang panu dan bisu saya kira nggak usah mikirin pilgub ya. Tinggal diobati saja. Saudaraku sekalian harus ingat ke Allah ya. Ah oh, gimana nih? Ya sudah ingat ke Allah. Kira-kira apa yang syariatnya. Kalau takdir siapa yang terpilih itu urusan Allah. Tapi kita bagian nyoblos. Kira-kira jadi amal yang disukai Allah yang mana? Cari saja yang paling banyak ingat ke Allah. Perkara jadi atau enggak itu mau urusan Allah tapi kita milih karena Allah siapa yang ingat ke Allah siapa yang paling mengenal Allah siapa yang bisa paling menyampaikan tentang Allah karena dunia mah cuma mampir sebentar gitu makanya kalau nanti mau cari pasangan hidup bagi yang belum cari saja yang paling kenal ke Allah paling ingat ke Allah pasti paling menenangkan harus fokus perhatiannya pusat perhatiannya adalah Allah kemudian punya keinginan mau apa saja keinginan harus kembali ke Allah kalau lama di keinginan gelisah padahal yang menggenggam keinginan kita siapa? Allah yang tahu yang terbaik bagi kita siapa? Allah yang bisa memudahkan kita bertemu dengan keinginan kita siapa? Allah ingin apa saja mau kuliah di Unpad kuliah di ITB mau hafal Quran mau beli motor mobil mau punya sendal baru apapun harus ke Allah pengen sembuh ya ke Allah dah obat mah nggak pernah ada yang menyembuhkan obat mah cuman mengobati jadi kalau kita punya keinginan punya harapan telat ke Allahnya pasti gelisah itu motor mau dibeli tapi peminatnya banyak tegang mengkaning itu paling cocok dengan saya dari harga dan warna makin tegang tuh ada yang nawar tuh makin gelisah sedang uang belum ada makin resah tenang kita lahir nggak bawa motor juga biasa-biasa saja ya Allah engkau tahu saya pengen motor dan kau tahu uangnya kurang 2 juta lagi banyak peminat ya Allah kalau memang baik buat saya motor ini nggak bikin ujub nggak bikin ria nggak nyusahin mudah kan? tapi kalau memang tidak membawa kebaikan bagi dunia akhirat saya bagi agama saya udah ah jangan buat saya punya ingin motor daripada capek nyicilnya capek ngurusnya ria pas datang ke sana Baru aja dua menit yang lalu ada yang beli. Enggak ada sakit hati. Ya memang bukan jatah saya. Alhamdulillah. Enak. Kalau kembali ke Allah tuh enak. Di kantor musim mutasi. Dah jalanin saja. Tidak usah gentar. Ingat Allah yang ngatur semua tanda tangan. Ya. Tidak ada jabatan tanpa izinnya. Ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Tidak mau suap-suapan. Enggak. Kamu kalau enggak nyuap enggak dapat jabatannya enggak apa-apa. Nanti kamu kalau jabatannya nggak gede, gajinya enggak naikin enggak apa-apa. Jaminan dari Allah tidak selalu lewat gaji. Nanti sedikit dong bonusnya. Orang lain punya mobil, punya rumah bagus, kamu biasa aja enggak apa-apa. Bahagia tidak datang dari ukuran rumah, tidak datang dari mobil bagus, bahagia maka kalau Allah ridho karena kita yakin padanya. Kamu mah uangnya nggak banyak, gak apa-apa. Tidak penting banyak uang, yang penting cukup. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat ongkos, cukup. Perlu buat sekolah, cukup perlu buat ke Mekah cukup perlu buat beli rumah cukup beli lagi mobil cukup lunasin masjid cukup itu tuh santri pada mau ke Mekah rame-rame menyewa pesawat cukup ngapain kaya ya nggak ada urusan kita dengan kaya yang penting cukup setuju ini ceramah ini bikin panas motivator yang ngajak kaya tuh gak penting kaya tuh kaya harta tuh tidak penting yang penting cukup perlu berapapun cukup membebaskan tanah 20 miliar cukup setuju dalilnya tahu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh kita selalu tercukupi bukan karena hebatnya otak, bukan karena gigihnya kerja. Hmm, kita akan dibimbing oleh Allah. Tapi tingkat keyakinan kepada Allah makin bulat, utuh, yakin, pol, total kepada janji jaminan Allah. Allah Maha tahu isi hati. Hakul yakin dicukupi. Nanti kita dikasih ide, kita dikasih jalan, kita dibimbing bisa sempurna ikhtiar, jalannya nanti sempurna. Kita akan kaget, kesempurnaan ikhtiar kita akan efektif. Jadi bukan diam yang namanya tawakal itu. Tapi bergerak dibimbing oleh Allah. Seperti Siti Hajar, ahli tawakal, sofa marwah, sofa marwah tujuh kali. Kasih air jam-jam. Tidak terbayangkan akan keluar air. Ya. Tapi Allah yang bimbing. Dan bulak balik tujuh kali itu jadi amal bagi kita sekarang yang haji. Masya Allah. Ayo punya keinginan dan harapan apapun sekecil apapun termasuk nyari jarum yang jatuh. Allah tahu jarum yang jatuh di mana? Jangan ada di mana? Jangan. Ya Allah, ya Allah, ampun. Tadi saya nyimpan peniti di sini, ampun ya Allah. Jangan sampai keinjak. Ya Allah, Engkau Maha tahu, Engkau Maha tahu. Jadi zikir itu gara-gara peniti itu yang benar. Masya Allah. Jadi apapun jadi zikir. Sekarang episode wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah akan menimpakan sesuatu kepada kita yang membuat kita tercekam, takut. Ini akan ada episode ini. Macam-macam takut itu. Bisa dari sekarang musim demam berdarah, hmm, tegang. Padahal nyamuk itu tidak ada yang terbang kecuali Allah yang menggerakkan dan yang Allah pilih yang mau digigit itu. Boleh kita mengadakan 3M, apa? Menutup, menguras, mengubur. Boleh kita mengadakan pakai apa tuh? Saya nggak boleh nyebut merek hadirin hampir nyebut autan nggak boleh ya pakai ada sini boleh tapi yang lebih penting doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq baca al-ikhlas al-falak an-nas sampai tamat ucapkan itu lebih paten dibanding dengan obat apapun karena nyamuk itu bergerak bukan sesuka nyamuk sesuka Allah yang menggerakkan walaupun kita pakai helm yang baju besi ya hmm, kesela-sela hmm, tetap aja kalau Allah mau ma, pasti terjadi apa yang Allah kehendaki musim demam berdarah keluarkan tabungan banyak sedekah yang tadinya nyamuk mau kena tapi kita sedekah kan sedekah itu tanggul yang tidak bisa dilewatin bala Dah Allah lewatkan. Misalkan dibuat jadi letoy itunya apa tuh? Eh, jarumnya. Gampang lah, semuanya juga Allah yang punya. Ancaman ada lagi. Gempa. Nah, mau lari kemana? Kemarin kan kita sedang musim terancam. Lari ke pantai, tsunami. Naik ke gunung, meletus di darat sapi gila nyumput di rumah demam berdarah nggak ada tempat berlindung selain Allah gempa ya yang goyang-goyangnya juga Allah sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya berlindung kepada Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah Pasti itu. Ada lagi dari ancaman orang. Sekarang seperti di Palestina sedang dibuat oleh Allah mencekamnya berjatuhannya bom. Siapa yang bisa memprediksi selain Allah yang mengatur lalu lintas bom, ya? Syariatnya memang Yahudi itu yang zolim, tapi hakikatnya Allah akan memberikan lapangan syuhada syahid bagi Palestina. Orang yang mati syahid kalau ditanya apa yang diinginkan pasti ingin hidup lagi dan ingin terbunuh lagi. Allah memberikan rasa yang berbeda. Kita memang kasihan, prihatin melihatnya. Tapi boleh jadi yang bersangkutan itu bahagia. Masuk surga tanpa hisap. Masya Allah. Nah kita harus berbuat sesuatu sesuai syariat ya. Ikut sumbangan karena itu yang bisa kita lakukan, mendoakan. Tapi mata hati kita harus bisa melihat kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaanmu, pengetahuanmu, ketentuanmu. Datang preman yang nagih hutang, ingat Allah ya. Kenapa yang datangnya menyeramkan? Karena Allah tahu kalau ditagih oleh yang kurus, kering, kita kurang zikir. Malah ngajago eh, saya kepret kurang. Bukannya zikir. Makanya oleh Allah didatangkan yang gerem. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir. Mau keluar juga ya Allah, tolonglah haula wala quwata hanya Engkau pelindung saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah suka tuh karena kita mah kalau kurang diancam teh kurang ke Allahnya. Jadi jangan jangan hanya melihat satu sisi itu kehadiran pengancam tuh itu bisa memperkuat zikir. Benar? Dan yang mahal dalam hidup mah zikirnya. Oleh karena itulah jangan heran ada episode gini ya <clears throat> setiap manusia yang menga, setiap yang mengancam kita itu pasti makhluk ciptaan Allah benar adakah pencipta lain di alam semesta ini selain Allah ada tidak para penjahat itu ciptaan siapa siapa yang mendetakkan jantungnya siapa yang menghela nafasnya apakah Allah tahu para penjahat yang merencanakan kejahatan tahukah pikiran mereka Allah tahu Jawab, mereka mengadakan rapat gelap tersembunyi sampai mereka tidak tahu di mana mereka mengadakan rapat. Apakah Allah tahu? Mereka bisik-bisik sampai nggak kedengaran apa yang dibisikinya. Kan? Ini rapat liar hadirin ya. Tahukah? Tahu mereka mengendap-endap secara rahasia. Tahukah Allah? Tidak ada yang luput, semuanya pasti Allah tahu. Lalu kenapa Allah biarkan mereka E, melakukan kejahatannya karena mereka niatnya jahat Allah izinkan dan jadi ladang amal bagi kita mungkin takdirnya dompet kita harus hilang dipertemukan tuh oleh Allah kita dengan copet nggak ketuker tuh jauh dia dari tempat mana niat nyopet karena tidak ada yang jauh bagi Allah kita bakal ditakdirkan kecopetan itu ketemu dengan dia tanpa direncanakan oleh dia dan kita angkotnya pasti sama dan posisinya jadi deketan dan yang miring kita nggak mungkin kebalik jadi kita yang nyopet nggak sesuai diambil eh ini serius hadirin kalau kita benar-benar akan dihilangkan dompet dengan syariatnya dicuri pasti ketemu dengan pencurinya dia dapat dari dosanya kita sempurnakan sudah ketemu ah maling misalkan ya itu semua yang ada di sana cobaannya itu. Ya seperti tadi persis di gerakan tikus gitu. Macam-macam itu gerakannya. Ada yang loncat, berani, kejar, ya. Ada yang hanya ngomong aja. Seperti yang diceritakan dulu, karena dia pergi dengan calon istrinya, deh, telah terjadi pencurian di, angkot ini. Ada yang akan lihat bagaimana calon suamimu mengatasi persoalan ini. Inilah kesempatan emas untuk kalkan dan tunjukkan siapa diri Kakak yang sebenarnya. Oh, maling sudah kemana gitu ya. Kata si Ahwat, oh inilah hasil istiqoroh saya. Ya, saya bisa melihat bahwa calon suami saya itu hanya banyak ngomong. Angkot sudah sepi, ya tinggal dia saja yang ngomong sendiri. Itulah pencurian itu membuat dia batal nikahnya bisa itu yang nangkep semua dicatat ada yang sambil jalan rokok cus misalkan si pencuri ini emang udah ditakdirkan bakal ketangkep dia akan dilarikan ke tempat gang buntu iya karena memang setiap takdir itu bakal kejadian lari lu bang gang buntu oleh Allah dikasih idenya yang buntu ya. jadi bakal ketangkep ujian bagi di sana ada yang datang cekok dia nggak hilang uang nggak apa, sambil jalan teh cos dicatat ini. Apalagi pas cos teh bukan kena dia lagi ya nggak. Wah catat lagi semua dicatat. Untung ada SSG santri siap guna ya. Ya nebeng promosi hari ini. Langsung dijaga. Dah jangan dipukuli pak. Ini harus diproses saja. Bahwa misalkan begitulah ya episodenya. Tapi semuanya ada catatannya. Semuanya ada balasannya. Jelas? Setiap orang loh. Persis seperti barusan juga. Tikus diatur oleh Allah lewatnya, rotonya ya macam-macam, nggak sembarangan. Semua takdir ada hikmah, semua takdir harusnya disikapi dengan zikrullah. Pesawat goncang, Papi, papi. Percuma. Si papinya lagi ngeyok-yok begini enggak. Ada mah Allah, Allah. Dan enggak sih enggak ada yang berdaya. Ya Allah. Engkau pemilik awan, engkau penggenggam pesawat ini. Sampai yang jatuh karena ada ruang hampa. Ya Allah, ya Allah. Kalaupun meninggal, enggak apa-apa, sudah waktunya meninggal. Zikir saja. Ya. Kapal pecah, kita meninggal di sana. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti gimana ah, kalau saya jatuh ke laut, kemudian nanti saya dimakan ikan hiu. Gini ya. Kalau saudara rezeki hiu, ini horor nih ya. Tapi mungkin oleh Allah ditakdirkan mati dulu ya dicabut nyawanya ketika ledakan. Ya Allah juga maha tahu seperti singa mau makan kijang. Oleh Allah diatur terkamnya ngerti itu singa tuh krek ke sini krek sebentar mati baru dimakan ya tidak jahil itu dimatikan dulu baru dimakan sesudah mati Mungkin kita juga kalau memang rezeki hiu dimatiin dulu. <laughs> Aduh gimana tuh? Nanti saya tulang talengnya udahlah nggak usah dipikirin masih di pesantren ini ya kan. Udahlah ada yang ngatur semuanya. Yang penting husnul khotimah. Setuju? Ya, kalau udah mati mah mungkin beda alamnya antara jasad kita dengan uh, alam barzah kita. Tapi yang paling penting zikirnya itu pesawat mau jatuh ya zikir. Kalau kita mau tidur ya zikirlah siapa tahu mati dalam keadaan zikir. Makanya sekarang udahlah kurangi apapun yang bisa menyita kita dari ingat Allah. Ngobrol, ini ngobrol jadi zikir tidak? Ah, enggak, ah, udah lewat. Ini nonton TV jadi zikir tidak? Zikir ah, lihat tuh yang iklan cakep gitu. Subhanallah, subhanallah. lihat dunia binatang, masya Allah. Lihat dalamnya lautan, masya Allah, zikir. Lihat taburan bintang, masya Allah. Lihat gurun yang gersang, bagaimana Allah menghidupkan ular di gurun, masya Allah. Itu bagus. Zikir. Diangkot, zikir. Sedang jalan, zikir. Duduk, Tidak usah dikutap-ketapkan sehingga jadi riak ya lagi kuliah e, periksa hati apakah itu benar-benar ikhlas atau kita sedang ingin dianggap zikir malah bisa bikin orang jengkel melihat kita begitu ya sudahlah ada kalanya kita sedang menyendiri di kamar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar. Ada kalanya kita harus bunyikan cukup buat kita. Ada kalanya kita harus diam, lidahnya enggak bunyi tapi hati ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Ada kalanya kita harus istighfar, ada kalanya kita lihat, mungkin enggak bunyi mulut kita, tapi hmm, ya Allah, ini semua milikmu. Orang pada saling kirim rejeki, oh rejeki tukang, oh itu bagian nawar aja. Ternyata dia nggak jadi beli, oh tiba-tiba datang ini nganterin, oh masuk cingkau, lihat cecak, yang gede lincah sekali. Itu yang kecil gimana perhatikan. Nih ya Allah, engkau memberitahu saya mau cara makan cecak. Tiba-tiba laron tuh digigit oleh cecak yang besar. Karena lincah digitunya, putus tuh laronnya si putusannya tuh jatuh ke cecak yang kecil. Oh gini cara Allah ngasih makan cecak kecil. Karena dia kalah cepat. Tapi dibuat aja lincah tuh yang gede itu. Patah. Oh semuanya kebagian. Ya. Aduh enak zikir tuh. Berhembus angin malam. ya Allah. Hmm, dingin dingin <laughs> ya Allah dingin ya Allah ngahod hod ya Allah Masya Allah ketemu air di kamar mandi lihat air bening masuk ya Allah engkau ciptakan air sebening ini senang itu cocok airnya sejuknya masuk suci ya Allah lihat air minum ah, tiap hari engkau kirim air ini ya Allah segar itu jauh lebih enak minum seperti itu lihat anak kecil lihat rambutnya ya ih kecil-kecil lihat alisnya Uh, matanya bening apa ngeliatin ya Allah disada tuh ya Allah <laughs> tiba-tiba oh digigit lu mm, ya Allah kau takdirkan giginya keras ya siapa yang bikin gigi anak kecil selain Allah betul Alhamdulillah lihat ya, tuh peledok tuh kentut aduh ya Allah kecil-kecil udah bau ya. Mah cuci beda dengan boneka boneka mah nggak bisa kentut lihat mas cuci jalan padahal susah tuh jalan seimbang dia naik tangga turun lagi jungkir a i u e o aduh cepat ingatnya siapa yang bikin semua ini selain Allah benar Harusnya ngasuh anak tuh aduh pengen nangis aja ya Allah lihat kuku anak ya atau cucu. Aduh lucu kecil-kecil. Siapa yang ngedesain tangan sempurna? Harusnya ingat Allah. Benar? Maksud si Allah. Sama. Saudara lihat saya juga harusnya ingat Allah ya enggak? Eh, tapi bikinan siapa nu disorban itu disadawai di atasnya. Ini juga yang lagi ngomong bikinan Allah. Nih. Sama saya juga ngelihat saudara-saudara. Alhamdulillah ditaruh hidungnya di depan semua oleh Allah. Kompak, telinga di pinggir, kepalanya rambutan, alis simetris ya nggak ada yang sama dengan oh Maha Suci Allah. Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Ya subhanallah. Jadi yang bikinan Allah kan bukan cuma langit, bukan cuma gunung, bukan cuma laut. Lah ini siapa yang lagi ngebose kayu? Ini kan bikin anak Allah juga. Jangan sampai ketika lihat patung Madam Tussaud apa tuh? Yang patung lilin. Lihat patung lilin dipuji. Waduh ini patung lilin luar biasa. Mirip sekali. Hebat, jago ini yang bikinnya ya harusnya lihat yang diajak ngobrol lebih oh ini siapa yang bikin kamu yang pakai ngomong lagi ngedengerin lihat patung dipuji yang membuatnya kenapa lihat yang diajak ngobrol nggak muji Allah penciptanya benar tapi tidak terhijab kita lihat boneka dipuji insinyurnya lihat yang mainin boneka dicubit bukan dipuji penciptanya masuk si Allah hadirin Ayo ah kita budayakan jangan lama-lama kepada selain Allah ya. Termasuk lagi ulangan susah itu teh ke Allah mintanya. Duh ya Allah lupa nih rumus ini. <laughs> Tolong ya Allah. Punten ya Allah, ya Allah tolong, tolong. Eh tiba-tiba yang sebelah bergerak. Nomor tiga ini B. Oh, Allah. <laughs> Padahal belum selesai ngomong yang penting ini Benny salah gitu. <laughs> ya lumayanlah betul dua. Bisa itu. Kalau Allah mau guru lupa menghapus bisa. Pokoknya nama Allah lagi, Allah lagi. Nih malam pulang ya. Mau ke rumah masing-masing siapa yang bisa ngejagain? Selain Allah zikir, auzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah hamba berlindung kepadamu dari kejahatan makhlukmu Bismillahilladzi la ma'asmi syai'un fil ad Wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim Ya Allah Bismillahilladzi dengan namamu yang tiada bisa membawa mudarat Bismillahilladzi la ma'asmi syai'un fil ad Wala fis sama' yang di bumi maupun di langit Engkau maha mendengar dan maha tahu الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم itu <coughs> mau tidur baca ayat kursi jaga siapa yang bisa jaga kita lagi tidur eh? kita tidak tahu mau ada apa itu terulang kembali episode yang tadi ya tikus oleh ahwat cuk gitu ahwat ngepret pas di sini sedang nguap kau ah bisa lah kalau didramatisir begitulah tapi ya yang tahu kan Allah benar Allah lagi Allah lagi Allah lagi Allah lagi pokoknya nama Allah sedih hmm, ya Allah saya lagi sedih engkau tahu tak sedih juga bikinanmu ini ya Allah saya mengerti bagaimana bisa sedih hibur saya ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram Ya Allah saya lagi sakit hati Hibur saya ya Allah Ayo atuh curhat ke Allah ya Mau pakai bahasa Indonesia Bahasa Sunda Bahasa Jawa Ya Allah kulo ngaturakan Susah bahasa Jawa Bahasa Sunda aja Ya Allah pun tena aduh abdi tena langsai ampun ampun enjing hutang kedah dibayar aduh ya Allah leles leles abdi ya Allah Teka kacipta ku abdi punten ya Allah pangmayarkeun sambil istighfar pakai doa yang disunahkan Rasul ya sujud ampun ya Allah uang dipakai sia-sia uang dipakai nggak jelas ampun selama ini hati lebih banyak ingat kepada selain engkau lebih berharap kepada selain engkau ampun ya Allah saya teh lebih banyak caper kepada makhluk daripada cari ridhomu ampun sampai berlinang air mata Allah lihat tidak tuh di kegelapan malam sendirian Allah Allah tolong saya ya Allah ya ayu ya qayyum bi rahmatika astagith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ini coba hadirin sing asik atau dengan Allah tuh ya cobain atau bilang gini ya Allah sebetulnya saya teh belum begitu yakin padamu tapi saya dengar ceramah terus menyebut namamu aslinya mah engkau tahu saya teh belum yakin tolong ya Allah bilang kalau yang belum yakin dah Allah juga tahu siapa yang belum yakin Hebatnya Allah maha hebat tuh tahu isi hati Dia maha baik Walaupun kita ngaco tetap dituntun Walaupun kita lupa Dia tetap membimbing Benar? Kita bergelimang dosa tetap dihidupin Model-model kita kan sebetulnya Kalau Allah gemesan lah ya Nah itu jelamatnya Sholat udah lagi tidur Gejret satu speaker Oh CF ya kan Tapi Allah maha baik Maha baik Masya Allah. Dah segitu aja. Kalau sakit jangan oh oh oh, oh, oh, oh, nggak jelas zikirnya ingat. Kan tetap dicatat itu oleh malaikat. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Pas sakit sekali ya Allah, ya Allah. Astagfirullah ya Allah, sakit ya Allah. Sebut Allah, ya. Nanti bagaimana Allah menghilangkan sakit? Bisa jadi dibuat tidur kitanya. Atau termasuk ada yang susah tidur di sini? Kalau yang susah tidur jangan suka lihat jam. Makin susah tidurnya. Copot jam tangannya. Hah, jam 12 jam sareknya nih. Kalau jam 1. Tahu mau tahu caranya supaya bisa tidur? Bilang gini, ya. Ah ya Allah, saya mah Terserah mau dibikin tidur atau tidak olehmu. Yang paling penting saya majikir aja. Mau ditidurkan, mau enggak, pasti engkau maha tahu yang terbaik. Yang penting mas saya selalu zikir padamu. Zikir aja. Milih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasakan nanti. Tiba-tiba Lah saja. Ya, daripada aduh saya belum tidur nih bahaya nih besok saya kesiangan ke sekolah bisa calo ini di sekolah bisa masuk angin wah, wah ngarang itu makin tidak tidur lah nggak penting tidur yang penting zikir pirangin kita gitu. Alhamdulillah baik kita akan simak Ustadz Fuad maaf ya ceramahnya sangat teknis tapi mudah-mudahan ini membantu untuk bisa menikmati zikir sepanjang waktu Surat Az-Zumar ayat 23 dan surat Ghafir ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Sungguh Allah maha melihat akan hamba-hambanya Masya Allah kita mah dah nggak pernah sendirian atau setiap saat wahwa ma'akum aynama kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada wa nahnu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya jadi bisik-bisik wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya Ayo bisik-bisik sama Allah terus ya. Jangan keserang kesenangan kumpul-kumpul orang kecuali untuk manfaat. Kalau hanya sekedar ngobrol ngalir gitu mau ngapain? Mending yang jadi zikir. Kalau udah ngobrol yang zikir menyendiri ambil air wudhu duduk astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim enak gitu ya ayo ah Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak manfaat. Enak hadirin, enak zikir itu, enak sekali. Tidak ada bandingannya. Nikmat, nikmat, tenang, adem. Nanti akan banyak oleh Allah kasih ide, pemikiran. Kalau kita harus kerja, kita akan kerja yang baik. Kalau kita harus belajar, belajar kita jadi bagus. Kalau kita jadi penghafal Quran, dimudahkan. Pokoknya asal hatinya fokusnya ke Allah, apapun dibawa ke Allah, harapan, takut, cinta, ancaman Allah lagi itu jadi nanti pertolongan Allah. Kita akan sempurna ikhtiarnya. Tidak jadi malas, tapi efektif gerakan ikhtiarnya. Tidak akan melakukan kesia-siaan. Masya Allah. Kalau kerja, kita akan dituntun ketemu dengan rezeki kita dengan cara yang halal, tenang, berkah, terhormat, nggak pakai capek, nggak gelisah, nggak takut diambil orang. Enak kan? Semuanya mikir. Pengen kan? Dengarnya aja enak. Apalagi katanya yang sudah pernah merasakannya. Ya. Terima kasih undangan resmi kepada semua jamaah hari Ahad Sabtu dua hari lagi ya kumpul maghrib kalau ada waktu kita malam mingguan apel aja di sini apel sama Allah ya kita akan itikaf di sini Sabtu mulai maghrib sampai Ahad pada zuhur inti acaranya adalah silaturahim bulanan plus wisuda ini kita baru pertama kali mau wisuda eh, sahabat-sahabat tahfiz kita yang sudah selesai 30 juz. Ada berapa orang? Ya ada sekitar 6 atau 7 ya sekarang sedang di karantina. Bukan di kerangkeng, di karantina ya. Karena harus dicek terus hafalannya sampai benar-benar 30 juz itu terkuasai. Ini persis program. Ini angkatan pertama dan bisa menyelesaikan lebih cepat dari waktunya. Harusnya 10 30 bulan, tapi ini 20 bulan. Ya ada yang selesai, alhamdulillah. Kelihatannya lebih ke depan banyak yang lebih cepat lagi. Ya ada yang sebulan dua juz, berarti cuman 15 bulan. Tapi ada yang sebulan bisa eh, 3 juz, 4 juz jadi Masya Allah tuh. Pengen tidak nih? Mau tahu caranya? Saya belum mengamalkannya ini. Tapi tadi pagi ada seseorang yang mengajari, baca aja katanya 30 kali, 40 kali, nanti hafal sendiri. Nah, masalahnya baru lima kali sudah berhenti bacanya itu. Silakan hadir besok. Acaranya adalah mabit, lalu malamnya ada kiamulail. Saya bagian kiamulail, muhasabah insyaallah kemudian kajian MQ pagi, lalu proses uh, wisudanya ada peresmian gedung DPU ya alhamdulillah dompet peduli umat sudah punya gedung sendiri uh, tidak usah bekal makanan insya Allah dijamu semuanya mudah-mudahan cukup ya tapi biasanya cukup Alhamdulillah donaturnya ini rebutan saking ingin berkah ya sampai biaya makan 42 juta juga cukup diperkirakan bisa menjamu 2.500 orang untuk makan e, besar ya besar-besar tuh misalkan ubi kemudian <laughs> singkong <laughs> Masya Allah datang ya Insya Allah kita ngalah berkah dari para penghafal Quran. Mudah-mudahan doa kita mustajab. Nanti ada kita sama-sama baca juz 30 sama-sama dan pada waktu itu kita doa sama-sama. Mudah-mudahan karena ini teman-teman ini 30 juz dan puncaknya pada acara itu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Allah sedang menatap kita kah? Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Menyaksikan? Allah tahu isi hati kita. Allah tahu masalah kita. Allah menyaksikan dosa-dosa kita. Jawab. Adakah yang tersembunyi bagi dia? Hanya kemudahan Allah aja kita bisa begini, benar? Kalau setiap dosa kita dibalas, pasti yang bicara ini pun tidak ada, tidak bersisa. Makanya terus dengan Allah sing asik, sing asik. Ya, nanti Allah membimbing kita untuk bisa menyempurnakan di bagian mana kita berkiprah dalam amal soleh ini. Masya Allah. Terima kasih ya Dedin. Ada SMS dari Ustadz Toto di Purwakarta Saya diponis diabetes Sekarang kadar gula 415 Masalahnya ada di luka di telapak kaki yang terus mengeluarkan darah Dan ya, ya sangat tidak sehat kakinya Sudah empat hari ini saya bed rest untuk itu mohon doa Semoga Allah yang maha menyembuhkan melalui doa hamba-hambanya yang tulus diberikan kesembuhan. Sedang mendengar beliau sekarang. Tadi satu lagi mana yang didoakan? Iya. Hadirin, nanti sesudah kita zikir doakan, kita doakan khusus Ustaz Toto ini ya. Beliau seorang yang berjuang berdakwah di Purwakarta. Mudah-mudahan Allah yang menggenggam lahir batinnya memberikan kesembuhan yang benar-benar sembuhnya itu bisa menambah syukur dan kedekatan kepada Allah. Amin ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sekalian terima kasih bagi yang akan berwakaf sebagai syukur kepada Allah atas pertemuan ini wakaflah amal jariah ya ini akan sampai nanti sampai yaumal kiamah pahalanya mengalir insya Allah sambil kita bacakan ayat-ayat Quran silakan.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 ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلوات هديرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka hamidun majid Saudaraku sekalian Allah Maha menatap Allah Maha menyaksikan kita ini ciptaan Allah setiap saat diri kita diurus oleh Allah Alhamdulillah kita dijadikan manusia bukan binatang bukan batu. Alhamdulillah di antara sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, Allah menakdirkan kita jadi seorang Islam. Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya. Di antara sekian banyak umat Islam, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita bisa sholat bisa sujud bisa ingat padanya tidak semua umat Islam mendapat nikmat hidayah taufik ini Allah maha tahu apapun yang kita lakukan siang malam Allah pasti menyaksikan dosa-dosa kita Allah tahu kebusukan hati kita kalau tahu siapa yang mendekati jina, yang durhaka, yang memakan harta haram, Allah tahu yang dosanya disembunyikan, yang diam-diam berbuat maksiat. Allah juga tahu yang berulang-ulang berbuat dosa, padahal dia tahu dosa. Allahumma salli wa sallim barik Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith ya Sami ya Bashir Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin Rabbana dolamna anfusana wa ilam تغفر lana Watarhamna lanakunanna minal khasirin Duhai Allah Kami ngaku Kami sudah sering menzolimi diri kami sendiri Sekiranya engkau tidak mengampuni kami Sekiranya engkau tidak merahmati kami Pasti kami binasa ya Allah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Ya Allah tuntun agar kami bisa tobat nasuh hapuskan ya Rabb sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah bersihkan dari sekelam apapun masa lalu kami. Bersihkan tubuh kami ini ya Allah dari senista apapun aib-aib yang kami tutupi. Ampuni ya Allah dosa yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Doa ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang, <laughs> maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan diri kami, wahai Allah yang maha baik. Berikan kekuatan agar kami bisa menghindar dari dosa, menjauhi maksiat. Kuatkan kami agar tidak terjerumus karena nafsu ya Allah Tidak tergelincir karena syahwat Tidak menjadi fitnah karena amarah ya Allah Rob Bersihkan hati kami dari segala kebusukan penyakit hati ya Allah Jauhkan kami dari segala kesombongan Bersihkan kami dari segala kemunafikan Ya Allah Bersihkan kami dari cinta terhadap duniawi ini. Karuniakan kepada kami hati yang selalu terpaut padamu. Yang tidak pernah berpaling darimu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu merasakan kehadiranmu ya Allah. Yang tidak pernah merasakan kesepian sendiri. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang benar-benar merasakan indahnya cinta, cinta padamu ya Allah. Dan golongkan kepada kami menjadi orang-orang yang merasakan keindahan rindu. Rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Betapapun kami kotor, hina, busuk. Tapi ingin bisa pulang selamat. Allahumma gfir lana wali walidina Warhamhum kama rabbawna sigara Doa yang maha menatap Ampuni dan sayangi ibu bapa kami Engkau tahu keadaannya ya Allah Berkahi sisa usianya Ya Allah Balas semua kebaikannya ya Rob Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah Lapangkan kuburnya ya Rob Jadikan ahli sorgamu Wahai Allah yang maha baik Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi Ya Allah Wahai yang maha agung Wahai yang maha menatap Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Yang kau pilih menjadi jalan Kami mengenalmu Mengenal jalanmu Muliakan guru-guru kami Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Wahai yang mengatur semua jodoh Karuniakan kepada hamba-hambamu ini pasangan terbaik pilihanmu Pasangan hidup yang lebih mencintaimu dibanding segalanya ya Allah Pasangan hidup yang sangat merindukan perjumpaan denganmu ya Allah Karuniakan kepada kami keluarga, keturunan yang sungguh-sungguh mengabdi padamu Ya Allah jangan biarkan kami betah di dunia ini ya Allah Jadikan sisa umur di dunia ini benar-benar hanya untukmu Hanya di jalanmu Hanya karenamu Wah yang maha mendengar Jadikan saat ini saat ijabah doa ya Allah Engkau maha dekat Engkau maha menatap Engkau maha mengabulkan doa Kabulkan doa kami ya Allah Amin ya Rabbal alam Hadirin doalah Jangan pernah ragu Allah malu kalau tidak mengabulkan hamba yang menengadakan tangan badan. Allah janji doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin Allah tidak pernah mengecewakan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan ragu-ragu. Mudah-mudahan malam ini saat mustajab. Saat takdir diroba ke takdir lain yang lebih berkah. Tidak ada yang luput. Semuanya didengar oleh Allah. Allah maha baik. Maha baik. Maha baik. Allah tidak pernah mengecewakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah berikan kesembuhan bagi saudara kami yang sakit ya Allah ya Syafi. Berikan ketenangan bagi yang dirundung gelisah. Ya Allah berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Cukupi dengan rezeki yang barokah ya Goni. Ya Allah lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan hidup berhutang, mati meninggalkan hutang ya Allah. Ya Allah undang jamaah ini ke Baitullahmu. Allah ja'alna hajjan mabrura wasaiyan sa'yan mashkura wa dhanban Mati wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah tolonglah saudara kami di Palestina di Suriah dimanapun yang kau saksikan dijalimi Engkau maha menatap ya Allah Kuatkan iman saudara kami ya Allah Jadikan selalu merindukan perjumpaan denganmu ya Allah Jadikan yang takdirnya terbunuh menjadi syuhada ya Allah Jadikan yang terluka menjadi pengangkat derajatnya di sisimu ya Allah Ya Allah jangan biarkan kaum jang jalim berjaya mereka semua dalam genggamanmu ya Allah.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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.